Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat, kitab mengenai usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau di sini, "Sanihi mal ahadu yujibul amal, lal ilma lakin 'indahu dhann hasal." Yang kedua adalah khabar ahad yang tetap wajib untuk mengamalkannya walaupun tidak memberikan faedah ilmu tapi memberikan faedah don Bedakan antara don dengan enam al-wahm. Karena di sana ada tingkatan-tingkatan. Yang paling tinggi al-ilmu. Paham ya? Al-ilmu itu paling tinggi. Karena al-ilmu idrakus syai' 'ala ma huwa 'alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya, ilmu. Satu tambah satu berapa? dua. Nah, itu ilmu. Paham ya? Tingkatan yang berikutnya adalah zon. Nah, ini kita yang jahil kita akhirkan ya. Zon ini adalah dugaan sangkaan yang dominannya lebih kuat benarnya daripada salahnya. Artinya, dugaan atau sangkaan yang apa? Kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Paham ya? Contohnya, satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah dua. Dia masih akan lafaz kalau tidak salah dua. Padahal benarnya dua. Itu don. Paham ya? Don. Nah, kemudian waham. Waham itu dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya keliru daripada benarnya. Paham ya? Contohnya satu tambah satu berapa? Satu tambah satu kalau tidak salah tiga. Nah, kemungkinan besarnya apa? Keliru. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya waham. Nah, di sana ada jahil. Ada yang jahal-jahal itu namanya kebodohan. Jahal itu sendiri terbagi menjadi dua. Jahal murakab sama jahal basit. Jahal mutayib. Jahal murakab sama jahal basit. Jahal murakab itu jahal yang ganda. Kebodohan yang berlipat-lipat. Paham ya? Sudah enggak tahu, jawab, sok tahu misalkan. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu tiga. Bergaya dia. Padahal posisinya dia mengatakan wallah alam lebih selamat. Paham ya? Nah, itu jahal murakab. Kalau jahil basit itu, itu jahil yang wajar, jahil yang ringan. Seperti bodohnya anak kecil nggak tahu apa-apa. Satu tambah satu berapa? Nggak tahu. Itu jahil apa namanya? Jahil basit. Dia ngomong nggak tahu karena nggak tahu beneran anak kecil. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau jahil murakkab itu sudah nggak tahu jawab keliru lagi. Paham ya? Paham ya? maksudnya itu sok lah ini ya seperti itu ya. Yang paling tinggi ya tadi itu. Apa tadi yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah ilmu, al-ilmu. Kemudian sana ada asyak. Syak itu ragu, bimbang di antara dua jawaban. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau enggak dua tiga. Bimbang, enggak bisa enggak bisa memastikan dia. Ini ragu namanya. Paham ya? Bedakannya contoh yang globalnya yang mudah dipahami saja. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla kita lihat sini. Qauluhu sanihima al-ahadu ad-dhamir ya'ud ala naw'ain al-akhbar. Dhamirnya kembali kepada dua jenis. Naam khabar. Wa qalu al-ahadu al-ahadu huwa kullu ma siwal mutawatir. Jadi ahad khabar ahad itu adalah seluruh yang selain mutawatir hatta walau rawahu salasatun au arba'atun au khamsatun bahkan walaupun yang meriwayatkan tiga orang, empat orang, lima orang. Nah, intinya selain mutawatir adalah ahad. Wa qauluhu yujibul amal hadza bayanu hukmihi annahu yujibul amal. Ini adalah penjelasan hukumnya bahwasannya walaupun khabarnya ahad tetap wajib amal tetap wajib untuk diamalkan. Fa idza ruwiya hadis min tariqin wahid, apabila hadis ini diriwayatkan dari satu jalur wa subuh subutu hukmin dan di dalamnya ada penetapan hukum, wajib alaina al-amalu maka wajib kita mengamalkan dengannya. Tapi ingat ya, ini semuanya kembali ke sahih atau tidak itu, paham ya? Walaupun ahad atau mutawatir sama aja kan kalau sahih atau tidak itu. Kalau sahih berarti amal, kalau enggak ya enggak. Mahum. Ayo na'am. Wala naqul hadza khabar ahad. Enggak boleh kita katakan ini khabar ahad, enggak terima. Nah, karena orang-orang yang menentang khabar ahad pada asalnya kesimpulan pada asalnya mereka sangat kontradiksi. Nah, sangat kontradiksi dan berseberangan terutama ketika mereka berbuka puasa mendengar adzan. Nah, jadi terkadang adanya baru satu orang langsung berbuka dia, langsung buka. Padahal baru satu orang ahad enggak? Ya. Padahal kalau seandainya mereka itu mengatakan tidak terima khabar ahad, nunggu banyak orang kok adzan lu baru buka dia. Allah musta'an seperti itu. Allah musta'an. Wala na'malu bih. Kata ini khabar ahad kita enggak mengamalkannya. Bal naqul hadza khabarun sahihun fawajib amalu bih. Maka bahkan yang benar kita mengatakan ini khabar yang sahih. Maka wajib kita mengamalkan dengannya. Ingat-ingat ya, mau ahad atau mutawatir patokannya sahih atau enggak. Paham? Kalau sahih diamalkan, kalau enggak ya jangan diamalkan. Wa qalu ilma ay anna khabar al ahad la yujibul ilma mutlaqan. Perhatikan Bapak ini Maksudnya kata beliau tidak menunjukkan ilmu maksudnya bagaimana? Maksudnya khabar ahad itu tidak mewajibkan tidak mengharuskan memberikan faedah ilmu secara mutlak. Kama huwa zahiru kalamihi rahimallah sebagaimana zahir ucapan Al-Imam Al-Amriti rahimahullah. Was sahihu pendapat yang sahih anal ahada yujibul ilma bil qara'in bahwasanya khabar ahad atau hadis ahad itu pun memberikan faedah ilmu dengan tanda-tanda yang ada. Paham ya? Misalkan ada datang orang membawa kabar kepada antum, satu orang. Tapi karena orangnya terpercaya sih paham ya? Antum percaya enggak? Percaya, walau satu orang. Enggak nunggu dulu, wah jangan-jangan ini penipu. Padahal jelas-jelas yang membawa khabar ini orang terpercaya, sih kok gitu loh. Walaupun satu orang diterima. Berbeda dengan kalau yang membawa khabar itu orang fasik. Paham ya? Kalau yang membawa khabar orang fasik apa yang kita lakukan? Tabayyun terlebih dahulu, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu wahai orang-orang yang beriman jika datang kepada kalian orang fasik membawa kabar tabayyunlah terlebih dahulu tasabbut cari kejelasan benar enggak kabarnya itu tapi kalau yang membawa orang sikah walaupun satu orang perlu enggak tabayyun aslinya enggak perlu paham ya langsung percaya terima paham ya seperti itu berarti qara'in ada qarinahnya fa idza wujidat qarinatun tadullu ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu aw fa'alahu fa innahu yujibul ilma maka apabila dijumpai qarinah tanda, perhatikan baik-baik, yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah mengucapkannya atau Rasulullah mengerjakannya, maka di Nah barakallahu fikum maka yang hal tersebut atau khobar tersebut wajib diilmui. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum seperti itu. Wa qaluhu lakin indahu dhannu hasal, yakni anna akhbar al-ahad tufidu dhann. Khabar ahad itu memberikan faedah apa? Dhann. Dhann itu dugaan atau sangkaan. Dhann itu terbagi menjadi dua eh? Naam barakallahu fikum husnudzan sama apa? suudzan. Paham ya? Nah, berbaik sangka sama apa? berburuk sangka. Tentunya sangkaan-sangkaan tersebut ya yang paling bagus yang husnudzan. Husnudzan billah. Naam. Tapi di sini dzan di sini maknanya adalah apa? dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya apa? benar. Kalau waham tadi apa? Nah, dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya salah. Paham ya? Nah, kalau kemungkinan yang dia ketahui bimbang, itu apa namanya tadi? Bimbang, ragu, syak. Syak. Oh ya. Bedakan antara al-waham dengan apa kemarin? Al-waham. Kalau al-waham apa artinya? Nah, ghalatun. Eh, waham haknya di fathah itu artinya ghalatun, keliru. Tapi kalau wahmun ya tadi itu, sangkaan atau dugaan yang kemungkinan besarnya keliru. Maafkan insyaallah ya? Naam. Sekarang untuk antum pertanyaannya. Ada orang tanya, "Pak, Riau itu mana Riau itu?" Antum jawabnya, eh, "Riau, Riau itu kalau enggak salah dekat Malioboro Jogja itu." Itu apa namanya? Waham. Karena kemungkinan besarnya apa? Salah gitu loh. Paham ya? Nah, ada tanya lagi, "Mas, Riau itu mana?" Riau itu kalau enggak salah daerah Sumatera. Ini masih ada apa yang namanya? don? karena dugaan besarnya benar. Ini Sumatera sana. Kan itu. Nah, itu namanya don. Paham ya? Itu kalau globalnya seperti itu. Insyaallah paham insyaallah ya. nggak perlu panjang lebar paham ya. Nah, Berikutnya. Kata beliau di sini barakallahu fiikum hafizakumullah wa qaluhu lakin indahu dhan hasal ay yakni anna akhbaran ahad tufidu dhan hakadha qala al muallif wa huwa qawlu katsirin minal mutakallimin ini adalah ucapan pendapat kebanyakan mayoritas dari kalangan mutakalimin ahlu kalam, ahlu filsafat. Anil ahada la yujibul ilma itlaqan. Bahwasanya yang namanya hadis ahad, khabar ahad itu tidak bisa nah barakallahu fikum tidak mewajibkan untuk mengilmui secara mutlak. Jadi tidak perlu karena hadis ahad. Wa inna yujibud dhan tapi wajib kita cuma dhan saja, dugaan sangkaan. Wa fi hadzal qaul nadhar, tapi ucapan ini pun apa fihi nadhar? Apa fihi nadhar? perlu dicek lagi. Maksudnya itu enggak kuat ucapan ini. Naam. Waswabu dan yang benar, annal asla fil ahad alla yufida illa dhon. Yang benar kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah bahwasanya secara asal bahwasanya khabar ahad itu tidaklah memberikan faedah kecuali dhon. Sangkaan atau dugaan kemungkinan besarnya benar. Naam. Lakin qad yufidul ilma bil qara'in. Tapi terkadang walaupun dia hadis ahad, khabar ahad memberikan faedah ilmu, tapi dengan qara'in. Qara'in itu jamak dari qarinah, tanda-tanda. Dengan adanya apa? Tanda-tanda. Sama salan sebagai contoh, idza kana al haditsu fi sahihain. Sekarang kalau hadisnya di dalam sahihain. Sahihain sahih Bukhari sahih Muslim, Al-Bukhari Muslim, maka qad ittafaqa ulama ala jalalatihima dan para ulama telah sepakat tentang apa? kemuliaan keduanya. Eh, kemuliaan kedua kitab tersebut dan kedua pengarangnya wa ala annahuma imama ahli hadis dan bahwasanya kedua-duanya al-Imam Bukhari dan Muslim adalah imam ahli hadis wa talaqatil ummatu hadzal hadis bil qabul dan umat pun menyambut hadis-hadis tersebut hadis dalam sahih Bukhari dan hadis dalam sahih Muslim disambut dengan penerimaan mereka terima jadi kalau udah ada hadis hadis riwayat Bukhari enggak usah tanya sahih enggak Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Imam Muslim. Sahih enggak hadisnya? Enggak perlu tanya. Muttafaqun alaih jelas. Riwayat Bukhari jelas. Riwayat Muslim jelas. Kemudian apa? infarad infarada bihil Bukhari jelas. Infarada bihil Muslim jelas. Paham ya? Kemudian apa? Naam ala syarti ala syartil Bukhari Muslim jelas, ala syartil Bukhari jelas, ala syarti Muslim jelas. Paham ya? Enggak perlu nanya lagi sahih enggak? Paham maksudnya ya? Ayo na'am, barakallahu fiik. Ikhwan fitna azan wa kita lihat di sini. Kata beliau, "Waqad ja'ana bi tariqil ahad" dan sungguh terkadang datang kepada kita, sampai kepada kita dengan jalur ahad. Fa misal hadza, maka yang seperti ini yufidul ilma bila syak, memberikan faedah ilmu tanpa diragukan lagi. Fa hadis Umar, seperti hadis Umar yang sudah kita hafal semuanya, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa" ini termasuk kategori hadis ahad. Karena masing-masing jalur perawinya itu satu satu satu satu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kita lihat. Hadal hadisum, nah, Hadal hadisum min ahad. Hadis-hadis ini termasuk khabar-khabar ahad. Datang dari berbagai macam riwayat. Semuanya enggak ada sahih kecuali ini. Kecuali apa? Kecuali dari jalur Umar Khattab ini. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, hadal hadis min akhbarin ahad bal min akhbarin ahadil ahad. Hadis ini termasuk khabar ahad, bahkan termasuk apa? Na'am barakallahu fikum khabar-khabar yang paling ahad itu. Misalnya gitu ya. Antum terjemahnya mana? Termasuk akhbar ahadil ahad. <laughs> Termasuk khabar ahad yang paling ahad itu aja ya. Yang paling ini paling istilahnya paling jarang dijumpai gitu loh. Wali anahu gharibun min muntahasanadihi Karena hadis ini asing. Gharib asing asing bagaimana asing ditinjau dari habisnya sanatnya itu nah wa ma'adzalik nahnu la nasyku anna rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu bersamaan dengan itu kita tidak ragu lagi bahwasanya Rasulullah mengucapkannya wa na'lamu annahu qalahu ma'annahu khabaru ahad dan bahwasanya Rasulullah mengucapkannya walaupun itu adalah khabar ahad paham ya nanti kalau antum melihat sendiri hasil ya silahnya. nah barakallahu fikum innamal amalu binniyat itu datang dari berbagai macam jalur atau jalan tapi enggak ada pun yang sahih kecuali dari jalurnya Umar Khattab itu pun nanti silsilahnya satu-satu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum yang ngambil dari Umar satu. Kemudian orang setelah Umar itu yang ngambil berikutnya satu lagi, satu lagi sampai yang terakhir. Nanti seperti itu enam. Walidzalika nahnu naqulu oleh karena itu kita katakan Innama ilmu Nabi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Bahwasanya ilmu kita dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ka ilmina biqaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti ilmunya kita ketika mengilmui sabda Rasulullah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar itu kan hadis mutawatir ya enggak nah itu sama ilmunya kita harus sama yang ahad atau mutawatir kalau duanya sahih ya udah kalau sahih udah kita terima dua-duanya wasani mutawatir wal awal ahad mafhum Ewa eh, na'am barakallahu fiikum seperti itu. Fa'ala hadza naqul, berdasarkan penjelasan ini kita katakan, khabarul ahad ala ra'yil muallif la yufidu illa dhon. Khabar ahad berdasarkan pendapat muallif tidak memberikan faedah kecuali dhon, sangkaan atau dugaan. Waswabu annahu yufidul ilma. Yang benar bahwasanya apa? Khabar ahad memberikan faedah ilmu, lakin bi qarinatin, tapi syaratnya ini. Khabar ahad memberikan faedah apa? Ilmu tapi dengan syarat harus ada apa? Qarinah, tanda. Waktu qad Ibnu Hajar bin Nukhbah dan sungguh telah terang-terangan menyebutkan hal tersebut Naam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah siapa namanya? Siapa namanya? Ahmad bin Ali. Paham ya? Nah, dan terang-terangan hal tersebut dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah fi Nukhbah. Nukhbah apa ini? Nukhbatul Fikar ya. Nah, Nukhbatul Fikar. Nah, barakallahu fikum itu nusatun nazar lain lagi ya. Nusatun nazar lain lagi. Naam. Wa hadzal qaul huwal muta'ayyin dan ucapan ini inilah yang telah ditetapkan yang pasti di ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu wa Ibnu Salah dan juga Ibnu Salah wa ghairuhuma dan yang selain keduanya. Minal muhaqqiqin dari kalangan muhaqqiqin itu orang-orang yang peneliti, ahli peneliti, eh, peneliti hadis bi anna khabar al-ahad yufidul ilma bil qara'in. Bahwasanya hadis ahad atau khabar ahad memberikan pada ilmu tapi dengan apa? Qara'in dengan tanda-tanda. Ibnu Salah punya kitab namanya apa? At-Taqyid Al-Taqyid wal Idah. bagus sekali mengenai masalah itu ya. Barakallahu fiikum wa bidakumullah Nah, barakallahu fiikum wa bidakumullah Insyaallah taala berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.